Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa Ashadu an la ilaha illallahu Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rahimakumullah Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih terkait dengan hukum rok. Ya. <clears throat> Nah, apabila tadi kita bahas kapan rok dibaca tebal, ya, maka yang berikut ini adalah hukum rok yang tipis. Ya. Kapan rok dibaca tipis? Yang pertama, ketika kasroh, ya, ketika kasroh. Ri, ya. Coba ri ri. Ya. Ini kembali kepada status dia sebagai huruf istifal. Ya. Huruf istifal tipis ri. Ya. Dan jarang kita membaca ro kasroh itu tebal ri jarang. jarang. Ya. Baik. Ri demikian. Yang kedua ketika sukun dan sebelumnya kasroh. Ya. Contoh lafat yang mudah ir ya. Ri dan ir ya. Coba ir ya. Baik. Oh, iya. Ini dua keadaan rok dibaca tipis. Nah, untuk yang kedua ya. Untuk yang kedua yaitu apa? Rok sukun yang kasroh sebelumnya ya. Ir ini akan dibaca tipis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kasrohnya asli, ya. bukan eh, kasroh yang asal usulnya sukun, tapi betul-betul apa asli kasroh. Ya. Baik. Yang kedua, kasroh dan rok sukunnya itu bersatu dalam kata, ya, tidak terpisah tidak terpisah pada kata yang berbeda. Jadi tidak cukup bertemu, tapi apa? Bertemu dan satu kata. Ya, ada kalanya bertemu tapi apa? Beda kata. Ya, nah, kalau beda kata maka tidak terpenuhi syarat untuk menipiskan rok sukun sebelumnya kasroh. Baik. Yang ketiga, tidak bersambung dengan huruf isti'la. Nah, jika ada ir lalu setelahnya langsung huruf isti'la misalkan sod ya. irso ya. menyesuaikan huruf tebal tadi irso ya. atau irto ya. bukan irto ya. tapi menyesuaikan misalkan setelahnya kof, irko ya. bukan irko ya. tapi langsung ditebalkan karena menyesuaikan langsung dengan huruf yang datang setelahnya ya Baik, itu tiga syarat. Syarat apa? Syarat tipisnya rok ketika sukun sebelumnya kas kasroh. Nah, coba kita baca contohnya. Wa qarri ainan. Tipis apa tebal? Baik, insya semua rok yang di sini tipis. Sekarang apa? Sebabnya tipis. Wa qarri. Apa sebabnya? Nah, kalau Eh, sebabnya karena roknya kasroh ya cukup ya tidak perlu ada catatan lagi wakori kenapa tipis karena kasroh ya ya jelas asli dia ya. tidak perlu ada catatan lain wakori kenapa tipis karena kasroh Zulumatil berri wal bahri Baca Nah, pada contoh ayat tadi ada berapa roh? Zulumatil barri wal bahri. Berapa? Dua tempat ya, pada kata al barri dan al bahri. Apa hukum roh? Pada kedua kata tadi. Tipis atau tebal? Tipis. Kenapa tipis? Kasroh. Nah, jawaban itu sudah kafi, cukup. Bil birri wat taqwa. Kalimat bil birri roknya tipis. Kenapa? Karena roknya kasrah. Nah. Baik. Baris kedua. Fabashshir ibadi. Baik, roknya dibaca tipis. Apa sebabnya? Karena roknya sukun. Sebelumnya kasroh dan terpenuhi tiga syaratnya. Apa syarat yang pertama? Keaslian kasroh Fabashir, ya, memang asli kasrohnya kasroh pada shin asli. Lalu kebersamaan dalam kata fabashir ini shin dan roh ya, dalam satu kata. Ya. Lalu apa? Yang berikutnya tidak langsung bersambung dengan huruf istilah. Makanya terpenuhi syarat untuk menipiskan ra sukun yang didahului kasrah. Demikian pula yang berikutnya. Awalam nu'ammirkum أولم نعمركم ya. wa وثمود dir ya tipiskan fir'auna wa thamud baik barakallahu fikum ya kiranya dua contoh ini ya bisa menjadi penjelas ya dari kaidah yang kita sebutkan ya tafadhal giliran berikutnya yang belum mendapatkan giliran Ya. Baris ketiga. Ya. Wa arina. Wa arina Ya. Ahsan, ya. Barakallahu fiik. Hadal. Fabashir fabashshir Nah. Nah. Wathamud. Sanya Wathamud. Sa. Baik. Contoh yang pertama Pak Fendi, ulangi. Fabashir. Ahsan ya, disambungkan. Jazakallahu khair. Baik, berikutnya. Awalam Naam. Nah, nunnya pendek. Fir'auna wa Thamud seimbang dengan huruf lain yang sama harokatnya satu harokat ya disamakan diseimbangkan. Ahsan. Nah, cukup. Berikutnya. Giliran berikutnya. Modal. Ya, ulangi baris keempat tidak ada yang Baik, tidak ada yang memantul suaranya. Mim sukun sin ghain ra mim tidak ada yang mantul ulangi am lam tastaghfir lahum Baik, lam lahum baik Kaifa sambungkan ke nun. Kaifa nadiri. Baik, Ahsan. Berikutnya. Baik. Ulangi, lahum Ya, alim. Ya. Alimun, ahsan. Eh, contoh yang pertama kalimat hurrimat. Coba kita baca hurrimat. Ya, hurrimat. Baik. Kalimat ini saja. Kata ini saja. Hurrimat. Ya. Apa hukum roh pada kata hurrimat? Tipis apa tebal? Kenapa tipis? ya langsung tipis atau tebal dulu langsung tipis ya bukan hur jadi ya baik jadi walaupun roknya hakikatnya dua ya sukun lalu kasroh ya rok yang sukun langsung tipis menyesuaikan rok yang kasroh ya tidak perlu diperhitungkan lemah eh, sebelumnya ya tapi langsung ditipiskan, langsung menyesuaikan ro yang kasrah. Jazakallah khair. Lanjutkan. Tafadhal. Yang belum dulu? Ya. lagi wa asalna Ya, ahsan. Berikutnya. Abang. Baik, ulangi. Wa tasrifir. Semuanya tipis. Wa tasrifir riyahi. Baik, Ahsan. Berikutnya. Baik, Barakallahu fikum. Jadi apa hukumnya tadi? An anzir tebal atau tipis? Tebal. Fasbir tebal atau tipis? tebal wala tusair tebal semua baik fadal mas mas admin ya tadi yang terakhir coba diulang lagi diulang lagi an angzir Baik. Kelihatannya tipis tadi ya, antum baca ya. An, tipis semua. Tipis semua ya. Baik. Jadi ada perbedaan ya di antara al-akh wal akhar ya. Tebal dan tipis ya. Baik. Tebal apa tipis ini? Apa boleh dua-duanya atau sebaiknya tebal atau sebaiknya tipis? Nah. Baik. Hukumnya tipis ya. Hukumnya tipis. Baik wasol ataupun wakof, Baik wakof ataupun wasol. Dan ini memang tiga contoh ini sengaja didatangkan ya untuk lebih menjelaskan tentang maksud dari beberapa syarat yang disebutkan di atas terutama syarat yang ketiga ya. Terutama syarat yang ketiga tidak bersambung dengan huruf isti'la Coba kita baca. An azir qawmaka Azir qawmaka Baik. Coba kita perhatikan roknya sukun ya. Sebelumnya kasroh. Syarat yang pertama terpenuhi ya, keaslian kasroh. Kedua, kebersamaannya dalam satu kata. Ya. Yang ketiga apa? Bersambung dengan tidak bersambung dengan huruf istilah. Apakah syarat tidak bersambungnya terpenuhi? Terpenuhi. Ya. Walaupun ketemu dengan kof, tapi tidak bersambung. Ya. Memang ketemu dengan kof, tapi huruf kof itu berlainan kata. Ya. Ya, ketemu memang, tapi tidak bersambung. Jadi tetap terpenuhi syarat yang ketiga, tidak bersambung. Baik. Kalau bersambung baru ya uh, gugur untuk menipiskan. Dia jadinya tebal. Ya. Baik. Demikian pula contoh yang kedua, fasbir. Ya. Kalau wakaf jelas ya, wakaf jelas karena ketika wakaf dia tidak bertemu lagi dengan huruf apapun setelahnya. Fasbir di ujung Uh, di ujung apa bacaan fasbir coba baca nah, saat wakaf jelas nggak ada khilaf fasbir Nah, nah kalau wakaf ya mungkin akan tersamarkan bagi sebagian kita. Sebenarnya nggak ada khilaf, ya nggak ada khilaf. Cuman mungkin sebagian kita menebalkan karena apa? Melihat ada sod setelahnya. Fasbir sabaran. Ya. ya. yang betul apa? Tipis. Syarat pertama terpenuhi, kedua terpenuhi, yang ketiga juga terpenuhi. Ya, walaupun bertemu, namun hakikatnya tidak bersambung, sehingga tetap di tipis fasbir sabaran, ya fasbir sabaran jamilan baca demikian pula wala tusair ketemu dengan kha ya ini juga dibaca tipis ya wala tusair khaddaka Ya, barakallahu Dan sepengetahuan kita ya, hanya ini saja tiga contoh di mana ada rok sukun sebelumnya kasroh lalu bertemu dengan huruf apa istilah yang terpisah ya ketemu dengan qaf pada kata apa an angzir qaumak atau sod ketemu dengan eh, pada kalimat fasbir sabran dan ketemu dengan kha pada kata wala tusair khaddaka dan semuanya dibaca tipis baik wasal ataupun waqaf. Baik. Fadal. Ya, berikutnya. Ya. Ya. Coba di bahasa yang tadi, ya. Nah, sekarang sudah tahu tahu e, kaidahnya ya atau e, hasilnya bahwa ya tipis ya. Tiga contoh tadi semua ditipiskan roknya. Fadal. Ulangi an angdir. Dibuka. An angdir kaumaka ya, disamarkan, digunakan. Baik, barakallahu fikum. Nah, bisa dipahami ya? Jazakumullah khair. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah ya terkait dengan apa? Dengan rok sukun sebelumnya kasroh. Rok sukun sebelumnya kasroh akan tetapi eh, tidak terpenuhi syarat-syarat untuk menipiskannya. Ya, tidak terpenuhi syarat-syarat menipiskannya. Ima syarat yang pertama ya dan atau yang kedua atau yang ketiga. Nah. Baik. Kita baca kitaban fi qirtasin Nah, ini sekarang contoh-contoh rok sukun sebelumnya kasroh yang tebal karena tidak terpenuhi syarat yang ketiga. Ya, ini keadaannya apa? Langsung bersambung dengan huruf isti'la dalam hal ini yang terlibat ya qaf sad dan ta dari tujuh huruf isti'la yang mungkin ditemukan dalam Quran hanya tiga ya qaf sad dan ta saja kitaban fi qirtasin baca kitaban fi qirtas qir tebal ya kenapa tebal ya karena demikianlah apa contoh bacaan dari masyayikh kita memberikan contoh demikian menebalkan dan itulah yang diambil dari masyayikh sebelumnya hingga para sahabat hingga Rasulullah saw alaihi wasallam dibaca tebal. Nah, kenapa alasan e, berikutnya apa selain kita mencontoh riwayat sebelumnya? Ya, ya karena apa? Karena menyesuaikan huruf yang berikutnya yang tebal jadi qirtas ya, jadi akan lebih mudah ya langsung kita sesuaikan roknya ya dengan menebalkannya inna rabbaka labil mirsadi inna rabbaka labil mirsadi inna rabbaka labil mirsadi tebal. Kenapa alasannya? Kenapa tebal? Sambung dengan sod ya salah satu kalimat dan itulah yang kita dapatkan dari sifat bacaan ya yang yakni yang apa bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sanad-sanad yang ada. Taib. Contoh berikutnya. فلولا نفر من كل فرقة فرقة فلولا نفر من كل فرقة kata mana yang dibahas pada ayat ini firqah ya. Berikutnya wa irsadan liman haraballaha Kalimat mana yang dibahas? Irsadan. Ya. Bukan haraba. Ya, haraba ya. Pembahasannya sudah lewat. كل فرق كالطود العظيم كالطود العظيم كل فرق كالطود العظيم taud bukan taid tapi taud ya taud bukan taidi taudi ya wawu nah kalimat firqin demikian dibaca menebalkan ra inna jahannama kanat mirsadan mirsadan Baik, fadal dibaca Giliran siapa? Ya. Dari yang pertama tadi. Ya, yang pertama kitaban fi Masih terdengar tipis. tebal tebalkan. Ulangi. Ya, Hasan. Masih tipis ya. Labil mir. ya. Diusahakan setebal yakni ya ditampakkan betul apa tebalnya pada ra. mir. Ulangi. Ya, Hasan. Fadal. Yang belum? Ada yang belum? Ya. Contoh berikutnya. yubashir uh, eh, apa tadi? Falaula nafara Kafiat eh, pendek pendek, firqatin pendek. jangan panjang? Firqatin. Firqatin. Naam. Barakallahu fiik. Naam. Yang lainnya? Yang belum? Langsung ketok, ketok taudi langsung ketok Iya, ahsan. Inna Mir ditebalkan. Mir sadan kanat mirsadan Barakallahu fiik. Ahsan. Fadal. Ulangi dari atas tadi. Lanjutkan. Baik, barakallahu fiik. Cukup. Untuk kalimat firqin maka ya untuk roknya ya e, bisa pula dibaca tipis ya. Karena demikianlah riwayat yang datang melalui e, jalannya e, apa namanya riwayat Hafiz an Asim ra dibaca tipis pula pada kalimat kata firqin. Jadi boleh dibaca firqin seperti yang tadi kita baca atau firqin ya, firqin, firqin. Nah. Baik. Wallahu a'lam. Sekarang kita lanjutkan ya dan mungkin kita akhiri dengan pembahasan berikut ini ya menyempurnakan pembahasan hukum ra. Nah, contoh-contoh berikut ini adalah contoh rok sukun yang didahului kasroh dan dibaca tebal karena tidak terpenuhi syarat yang pertama dan atau syarat yang kedua. Nah, coba kita baca. Qala rabbi Ya, perhatikan kalimat rabbi Ra pada uh, sukun ya pada kalimat rabbir dibaca tebal. Qala rabbir baca Wa qur rabbirhamhuma ya, Itu ada dalam sukun wa qul ya tapi karena ketemu ra maka dimasukkan ke ra ya lamnya tidak kedengaran langsung roh yang terdengar bertasydid wa qurrabbi wa qurrabbi tamam ulangi wa qur ya. semuanya dibaca tebal rabbir ya ji'un rabbirhamhuma kenapa tebal tidak terpenuhi syarat yang kedua yaitu apa terpisah ya syarat bersatunya kasroh dan roh tidak terpenuhi. Ya, kita lihat keadaannya apa? Terpisah antara kasroh dan roh sukun dalam kata yang berbeda. Ya, sehingga dibaca tebal. Contoh berikutnya. Afi qulubihim maradun amir tabu. Baca. Fi qulubihim maradun amir tabu. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتضى من رسول Contoh yang pertama amir rotabu. Ya, contoh yang kedua apa? Manir rotabu. Perhatikan keadaan kasroh pada masing-masing contoh. Nah, kasroh pada amir rotabu pada mim ini tidak asli. Ya. Nah dia apa? Sebelumnya pada asalnya apa? Su sukun am. Ya. Tapi harus dikasroh karena ketemu dengan sukun lagi ya, pada rok, ya tidak mungkin sukun ketemu sukun ya bila ada sukun ketemu sukun maka sukun yang pertama harus diganti dengan harokat ya, ada kalanya dhammah ada kalanya fathah ada kalanya kasroh nah ini kebetulan di kasroh makanya kasroh ini tidak asli namun merupakan apa ganti dari sukun ya. Bukan pula manir rojalto. kasroh pada nun apa ganti dari apa sukun asalnya apa illa man ya. sukun namun harus di kasroh harus diharokati ya, mungkin ketemu sukun dengan sukun dan dipertahankan demikian tidak mungkin sukun ketemu sukun dibiarkan demikian ya harus dikalahkan sukun yang pertama ya dengan menggantinya dengan harokat mengganti sukun dengan harokat barakallahu fikum baik jadi contoh yang tadi kita baca tidak terpenuhi syarat yang pertama dan kedua, ya. Keaslian kasroh dan kebersatuannya atau kebersamaan dalam kalimat, ya. Baik, coba dibaca lanjutannya, giliran berikutnya. Diulang dari qala rabbi yarji'un, ya. Ulang dari qala rabbi yarji'un. Ya, tebal. Nah, tapi ini masih tipis ya. Ditebalkan. Wa qur rabbir. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya. Ami sempurnakan kasrohnya. Amir. Jadi Baik, Hasan. Barakallahu fiik. Sempurnakan dulu kasrohnya ya. Mani bukan manur. Ya, ini sempurnakan kasroh baru kemudian kita datangkan tebal pada rok. Ya. Coba diikuti illa manir tadha rasulin. Baca. Illa man yartadha mir rasulin. Jadi terkadang kita tepat dalam tebalnya ro, namun justru harokat kasro yang sebelumnya ya tidak sempurna ya. Misalkan kalimat mir rasulin dibaca nur rasul mu ya, harusnya apa? mi mir manir tawa bukan manur manur mani ya, di kasroh dulu manir baru tebal Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Berikutnya. Belum tebal. Inir. Inir. Fayuq. Baik. Ya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Jadi tidak terpenuhi syarat yang pertama dan kedua. Yang berikutnya. Baik. Kata mana yang sedang terbahas pada Contoh ini. iya. Pada kata yang mana? Di mana roknya sukun sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Kalau arokabu berarti apa? Roknya sukun sebelumnya? Fathah kan? Iya. Baik, yang dibahas kita sekarang apa? Rok sukun sebelumnya kasroh. Nah, kasroh saja. Bukan arokabu tapi kabu ya dibaca kasroh. itu yang di atas alif itu bukan harokat fathah tapi tanda khusus tanda khusus ya, ya bukan harokatnya lalu kita apa kita baca kasroh. ya nah, adapun kapan dibaca kasroh, kapan dibaca fathah atau domah insyaallah akan datang e, penyebutannya kaidahnya nanti nah sekarang kita baca saja dengan kasroh. ya gabu ya Baik. Hendak dibaca tebal atau tipis? Ir atau ir? Tebal. Kenapa? Karena kasrohnya tidak asli. Ya. ya. kita tidak mendapati ada kasroh. Ya. Baik. Asalnya sukun alif. Ya. Alif itu sukun. Ya. Kemudian kita kasroh. Berarti kasrohnya nggak asli. Barakallahu Berikutnya. Irji'. Ahsan. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Baik. Ini anak-anaknya. Jadi. Ada yang belum? Sudah semua? Hadal. Katanya anak-anaknya. Ya. Mas Ismail. Pegang. yang bawah itu irji' iya, bisa sudah ya ya baik kita baca irji' ya ini dibaca apa kasrah irji' ilaihim falana لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها nggak salah nggak cukup irji' ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha baca ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها Baik. Demikian pembahasan tentang ro. Ya, hukum ro Nah, ini uh, uh, apa namanya? Perlu kecermatan ya, nanti tipisnya. Kalau hukum lam adalah jalalah jelas ya, fathah, dhammah atau kasrah. Yang ini perlu lebih cermat lagi. Nah, barakallahu fikum. Demikian uh, pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita uh, eh, taufik untuk kita bisa senantiasa ya semangat di dalam pola pola ilmi, semangat pula dalam mengamalkan ilmu. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan dijadikan sebagai tambahan simpanan amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.